تنهرهما وقل لهما قولا كريما Wahfid lahuma janahal zulli minar rahmah wa kurrabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Al-ayah. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat muslim, para pendengar di muslim dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bisa berjumpa dalam acara rutin kita yaitu bedah buletin yaitu buletin At-Tauhid yang terbit di kota Yogyakarta tepatnya di eh, sekitar kampus UGM dan alhamdulillah bisa didistribusikan selain di Yogyakarta dan juga di daerah-daerah sekitarnya. Sebagaimana disampaikan oleh Akhuna Emik tadi bahwa tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini bertajuk karena bakti tak kenal hari. Di mana topik ini berbicara berkaitan dengan masalah keharusan yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya baik orang tuanya itu adalah orang yang kafir apalagi ketika kedua orang tuanya adalah orang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan kepada kita semuanya sebagaimana di dalam ayat yang tadi telah kita baca yaitu satu ayat yang tertera di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau bahkan kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, akan tapi ucapkanlah kepada mereka, perkataan yang baik dan rendahkanlah kedua sayapmu karena dalam rangka merendahkan dirimu kepada mereka dengan penuh rahmat kasih sayang kepada mereka dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Rabbku sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku pada saat aku masih kecil Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh tatkala kita semuanya mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam surat Luqman dan juga di dalam eh, akhir-akhir uh, akhir -akhir surat Al-Kahfi seandainya air lautan itu dijadikan sebagai tinta dan kemudian pepohonan yang ada di dunia itu sebagai penanya saya semuanya tersebut tidak akan mampu untuk mencatat ilmu Allah Subhanahu wa taala karena memang ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Nah, kalau kemudian kita melihat di dalam ayat yang barusan kita baca, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbuat bir itu pun tak kebaikan kepada orang tua kita, yaitu setelah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berarti bahwa berbuat baik, berbuat bir kepada kedua orang tua ini memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Ya, memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Kalaulah kemudian kita untuk mencari ilmu tentang Allah itu sangat-sangat luas dan tidak akan mungkin orang itu mampu e, mengetahui kebanyakan dari ilmu yang Allah miliki karena sangat banyaknya maka begitu pula bahwa kalau hendak eh, kalau kita hendak melihat berapa jasa-jasa orang tua yang telah mereka berikan kepada kita juga sangat-sangat banyak. Sehingga tentunya tatkala kita hendak melukiskan dengan sempurna betapa bakti yang harus kita lakukan kepada mereka tentunya akan memerlukan waktu yang sangat panjang tenaga yang sangat ekstra dan bahkan juga tinta tinta emas yang sangat banyak yang e, harus kita torehkan dalam rangka mencatat berapa banyak kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh orang-orang tua kita kepada kita semuanya. Ikhwati akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah sejenak kita melihat komentar dari sebagian ulama terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada orang tua setelah firman Allah taala memerintahkan kepada kita yang memerintahkan kepada kita agar kita mentauhidkannya. Satu di antaranya adalah Al-Imam Al-Munawi, beliau berkata, dan pengagungan, penghormatan kepada kedua orang tua merupakan kelaziman, keharusan dari pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Allah menggandingkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan pengesaan, pentauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini yaitu untuk berbuat baik kepada mereka berdua terlebih lagi pada saat mereka telah mencapai umur yang sangat tua, ya umur jumpo, maka sungguh dia tidak layak dan tidak pantas untuk diberikan hadiah berupa surga dan layaknya bagi dirinya adalah untuk dihinakan dan direndahkan dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini sebagian komentar dari ulama terdahulu tentang bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting. Sehingga begitu pentingnya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ya kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan ya tentang sebagian ya tentang sebagian e, susahnya orang tua kita khususnya adalah ibu kita pada saat mereka mengandung kita dan juga mengandung e, orang-orang uh, lain ya mengandung e, saudara-saudara uh, kita yang lain sehingga Allah berfirman wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan bersusah payah. Demikian pula mereka melahirkan kita juga dalam keadaan bersusah payah. Dan kemudian ibu kita telah mengandung kita dan juga menyapih kita dalam kurun waktu salasuna syahro yaitu 30 bulan ya 30 bulan bukan waktu yang singkat bukan waktu yang pendek yang harus dilalui oleh seorang ibu untuk mengandung anaknya dan kemudian uh, menyusui anak-anaknya. Dan kalaulah kita hendak mencatat jasa ibu-ibu kita kepada kita hanya dalam masalah ini saja, ya, hanya dalam kurun waktu yang 30 bulan ini saja, Masya Allah. Tidak mungkin bagi kita untuk mencatatnya. Kenapa? Karena begitu banyak jasa yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita, khususnya adalah oleh ibu kita, mulai sejak kita di dalam kandungan ibu kita sampai kemudian seusai kita terlahir ke muka bumi. Bahkan dari waktu ke waktu senantiasa ibu kita memperhatikan kita. Tatkala kita masih dalam kandungan supaya kandungan ya supaya kandungan e, tersebut dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dalam keadaan tidak mendapatkan bahaya sedikit pun sehingga perhatian ibu kita tidak lepas kepada kita sepanjang waktu. Demikian juga tatkala kita telah terlahir ke muka bumi, kita bisa melihat terangnya dunia ini. Maka ibu kita juga tidak pernah melepaskan perhatiannya kepada kita. Khususnya pada saat kita masih dalam umur yang sangat muda ini. Umur yang baru sekitar uh, sampai mencapai 30 bulan ini. Di mana kita masih senantiasa membutuhkan ibu-ibu kita. Ketika kita buang air kecil, ketika kita buang air besar, ketika kita hendak minum, maka seluruhnya senantiasa kita memohon pertolongan kepada mereka para ibu kita. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada kita sebagaimana yang tertera di dalam surat Luqman. Ya, setelah tadi kita bacakan surat Al-Ahqaf ayat ke-15 yang mana Allah menggambarkan tentang jangka waktu waktu ibu kita mengandung kita dan menyusui kita, maka di dalam surat Luqman ayat ke-14 ini Allah pun juga masih mewasiatkan kepada kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Dan kemudian menyusuinya selama dua tahun. Oleh karena itu kata Allah subhanahu wa ta'ala bersyukurlah kepada diriku dan bersyukurlah kepada mereka berdua. Maka kewajiban kita Ya kewajiban kita sebagai anak adalah bersyukur kepada mereka kedua orang tua kita dan syukur kita kepada mereka kita wujudkan dengan berbakti kepada keduanya ya dengan berbakti kepada keduanya. Nah, di antara bentuk bakti kita kepada kedua orang tua itu ya di antaranya saja ya kita pilihkan beberapa poin ya, yang terbagi menjadi dua yaitu berbakti semasa kedua orang tua kita masih hidup dan kemudian setelah uh, kedua orang tua kita telah meninggal. Nah, pada saat kedua orang tua kita masih hidup, masih bersama kita apalagi di dalam uh, tanggung jawab kita, maka jangan sampai lupa kemudian kita ajarkan kepada mereka masalah tauhid yaitu masalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah peribadatan khususnya dan juga di dalam masalah rububiyah eh, dan juga dalam masalah asma wa sifat. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita lalai ya untuk mengajarkan hal yang sangat penting ini sebelum kita mengajarkan kepada mereka hal-hal yang lain. Kenapa? Karena sungguh bahwa dua permasalahan ini, nah, apa bahasanya permasalahan ini yaitu permasalahan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pokok dasar dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepada diriku semata. Ya, oleh karenanya wajiblah bagi kita untuk mengingatkan orang tua kita agar mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirinya, memberikan rizki kepada dirinya, mengatur kehidupannya. Jangan sampai kemudian mereka orang-orang tua kita lalai dari beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak boleh lalai, tidak boleh lalai. Karena tatkala kita lalai, orang tua kita lalai dari masalah yang teramat sangat penting ini maka akibatnya sangat sangat fatal. Ya. Tatkala Allah memerintahkan kepada kita u'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jauhilah tagut maka kalau kemudian kita sampai menyembah Allah namun juga menyembah yang lainnya. Kalau sampai kedua orang tua kita menyembah Allah namun juga menyembah yang lainnya, maka akibatnya sangat fatal, yaitu berarti orang tadi akan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena berarti orang yang semacam itu telah terjerumus ke dalam kedoliman yang sangat-sangat besar yaitu kedoliman berupa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Yang kalau kemudian sampai meninggal masih dalam keadaan menyekutukan Allah, maka wal billah balasannya sangat merikan yaitu kekal di neraka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa yang lain yang levelnya berada di bawah dosa kesyirikan bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka ini merupakan perkara yang sangat-sangat besar ya yang sangat-sangat besar nah kita tentunya sebagai seorang anak menginginkan bahwa tatkala nanti kita semuanya telah meninggal ya, sampai kemudian hari kiamat kita sangat berharap ya kita sangat berharap untuk bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang tua kita dengan saudara-saudara kita setelah kita berkumpul di dunia dan kemudian berpisah lama namun kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun nanti akan mengumpulkan kita dan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wa dzurriyyatahum wa ma alatnahum min syai'in eh, min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin ya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti oleh anak keturunannya ya keimanan tersebut maka kami akan pertemukan kembali mereka ya di hari kiamat nanti tanpa sedikit pun mengurangi pahala yang akan diperoleh oleh mereka itu oleh orang-orang tua mereka dan sungguhnya setiap orang itu tergantung dengan amalnya masing-masing maka inilah harapan kita ya harapan eh, terbesar, kita bahwa kita nanti di yaumul kiamah akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali di Jannatul Firdausi al-Ala, ya di surganya Al-Firdaus yang paling tinggi. Nah, supaya kita bisa berkumpul dengan mereka maka kita pun harus membangun ya, satu keharusan yaitu membangun sebuah hubungan yang baik di dunia ini yaitu hubungan keimanan setelah kita memiliki hubungan nasab kepada orang-orang tua kita. Itu maka kemudian kita hendaknya pertama mengajarkan kepada mereka masalah yang terpenting yaitu masalah tauhidullah, masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita yaitu kita adalah mengajarkan kepada mereka syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu agar kita dan juga mereka bersama-sama menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berusaha untuk mencukupkan diri dan kita pun sampaikan kepada mereka agar mereka juga mencukupkan diri di dalam menjalankan agama ini sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ataupun dengan bahasa lain kita berusaha untuk ya menjalankan sunnah Rasulullah. Karena perlu kita sampaikan bahwa makna sunnah satu di antaranya adalah yaitu syariat Islam itu sendiri. Ya, karena sunnah memiliki uh, empat makna. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustadz, itu Profesor Dr. Asyih Abdul Musin Al-Abad Al-Badr, hafizahullah taala yaitu guru besar di eh, guru besar dalam masalah akidah di Universitas Islam Madinah. Ya. Sunnah memiliki banyak makna dan satu di antara maknanya adalah syariat Islam itu sendiri. Maka kemudian eh, setelah kita senantiasa berusaha untuk mengingatkan orang-orang tua kita agar mentauhidkan Allah, maka kita pun kemudian berusaha untuk memberitahukan, mengajarkan kepada mereka ya syarat Islam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dan kemudian beliau sampaikan kepada umatnya. Karena ya tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam seseorang muslim mengamalkan menjalankan keberagamaan yaitu agama Islam Terkadang banyak di antara mereka yang kemudian mencampur adukkan, melakukan sinkritisme agama. Ya, dicampur mungkin dengan kejawen, dicampur dengan aga, eh, ajaran agama Hindu, dengan agama Buddha, dengan agama Kristen, dan yang lainnya. Campur aduk. Nah buktinya apa? Ya buktinya bahwa di Indonesia ya akhir-akhir ini diributkan dengan berita tentang Gavatar ya tentang gafatar, itu satu ajaran yang lebih tepat sebenarnya adalah satu ajaran agama ya satu ajaran agama baru bukan sekedar organisasi yang bergerak di bidang sosial kenapa kita katakan demikian karena kalau kita lihat asal muasal gafatar ini adalah satu ajaran agama yang diusung oleh seorang yang mengaku menjadi nabi baru yaitu Ahmad Musadik ya, dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kemudian ketika ajaran ini telah diketahui kesesatannya ya oleh MUI maka kemudian dipatuakan ajaran yang sesat dan kemudian Ahmad Musadik pun dipenjara. Maka kemudian berubahlah nama menjadi Komar. Ya, setelah Komar maka kemudian e, karena Komar juga diketahui ini merupakan penerus daripada Al-Qiyadah Al-Islamiyah maka kemudian ganti nama baru lagi yaitu Gavatar. Ya. Gerakan Fajar Nusantara. Di mana Gavatara ini kalau kita melihat lambangnya itu ada tiga. Ya, lambang bulan bintang menunjukkan ini adalah ajaran Islam. Kemudian lambang salib yang berarti ini adalah uh, adopsi agama ajaran agama Kristen dan kemudian apa namanya uh, simbol orang Yahudi yaitu uh, gambar yang bersudut enam sudutnya 6 yaitu simbol Zionis. Inilah ajaran ajaran baru, ajaran agama baru. Ya sinkritisme agama. Maka tidak tepat kalau kemudian e, eh, ini hanya diidentikan dengan e, semacam organisasi sosial semata, tidak. Ini bukti ya bahwa memang di sekitar kita itu banyak orang-orang yang di dalam menjalankan mengamalkan agamanya itu e, ada yang ditambah-tambah, ada yang dikurangi dan seterusnya, maka kewajiban kita, kewajiban kita eh, sebagai anak-anak terhadap orang tua itu kita terus-menerus memperkenalkan sunnah-sunnah Rasulullah, memperkenalkan syariat Islam kepada orang-orang tua kita. Ya karena faktor-faktor tadi, faktor-faktor adanya kemungkinan ya mengurangi syariat-syariat agama atau menambah-nambah syarat agama. Contoh mengurangi apa? Ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam ajaran kafatar ini, maka seseorang meskipun dia adalah seorang muslim, ketika sudah masuk ke kafatar, maka dia dikatakan tidak wajib menjalankan sholat. Ini kan berarti pengurangan agama. Ya. Nah, contoh penambahan agama maka sangat banyak. Ya, penambahan agama, penambahan ajaran agama yang dinisbahkan ini menjadi ajaran Islam sangat banyak. Ya, seperti ketika seseorang hamil maka nanti ada syariat nujuh bulan. Ketika ada, ada keluarganya yang meninggal, maka nanti kemudian eh, harus memperingatinya mulai tiga harian, tujuh harian, empat puluh harian, satu harian, dan seterusnya. Yang ini merupakan ajaran Hindu. Ya, ini merupakan ajaran Hindu dan kemudian diadopsi dan dimasukkan ke dalam agama Islam cuman izin yang beda. Akan tapi dari niat awalnya sudah salah. Ya, dari niat awalnya sudah salah, yaitu melakukan satu tata cara baru yang berkaitan dengan masalah agama. Buktinya apa? Karena dengan amalan-amalan tersebut mereka berharap mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal cara-cara kita untuk e, mendapatkan keselamatan dan kita memohon kepada Allah ada cara tersendiri, tidak kemudian melakukan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Ini bukti bahwa ya banyak di antara saudara-saudara kita khususnya adalah orang tua kita yang kemudian ikut-ikutan di dalam melakukan ya ajaran-ajaran agama Islam ini dan kemudian melakukan penambahan ataupun pengurangan. Maka di antara kewajiban sebagai seorang anak ini berusaha mengajarkan kepada mereka. Ya, mengajarkan kepada mereka yaitu orang-orang tua kita bisa dengan lisanul hal dan juga bisa dengan lisanul makal. Karena terkadang ada sebagian orang tua kita kalau diingatkan dengan kata-kata itu tersinggung, ya tersinggung. Kenapa? Ya, karena kita ini gimana pun memang anak mereka sehingga mereka uh, akan senantiasa melihat kita itu di bawah mereka, ilmunya di bawah mereka dan seterusnya. Ini ada sebagian orang tua yang memiliki sifat semacam itu. Maka ketika kita menghadapi tipikal orang tua yang semacam itu tentunya kita kemudian di dalam mendakwahkan kepada mereka lebih banyak menggunakan lisanul hal. Ya dengan amal perbuatan kita. Ya dengan amal perbuatan kita. Itu dengan amal perbuatan yang memang sesuai dengan syarat Islam. Baik dalam amal perbuatan yang sifatnya keduniawian, ya interaksi kita kepada mereka dengan interaksi muamalah yang uh, didasarkan kepada akhlakul karimah dan kemudian kita pun mengajarkan kepada mereka untuk tidak ikut-ikutan yang melakukan berbagai macam cara-cara peribadatan yang dilakukan oleh uh, kebanyakan orang yaitu yang melakukan keagamaan tersebut dengan melakukan penambahan ataupun pengurangan. Sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalaulah kalian mengikuti kebanyakan orang yang ada di, di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih bila kita tatkala orang tua kita itu adalah orang yang terpandang, tatkala mereka itu memiliki eh, status sosial yang tinggi di tengah masyarakat, maka biasanya mereka akan semakin pekiuh dalam bahasa Jawanya untuk tidak melakukan hal ehwal yang dilakukan oleh masyarakat. Ya takut nanti harga diri mereka jatuh. Takut nanti banyak orang tuh kemudian tidak memuliakan dirinya lagi sehingga e, mereka terpaksa melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Padahal sebetulnya di antara mereka ada yang tahu, di antara kedua orang tua kita ada yang tahu kalau itu adalah satu tata cara beragama yang tidak ada contohnya. Ya, namun ya namun e, karena alasan tadi terkadang mereka pun melakukannya. Ini kita bisa lihat ya contoh seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka beliau adalah orang yang sangat-sangat bersemangat ya sangat-sangat bersemangat di dalam mendakwai kepada kedua orang tuanya. Adapun Rasulullah Muhammad SAW kebetulan ya beliau lahir dalam keadaan tidak mendapatkan ayahandanya eh, sehingga ketika beliau sedang dalam keadaan uh, dikandung oleh ibunya ayahnya meninggal kemudian ketika beliau masih kecil pun eyangnya meninggal, ibunya meninggal sehingga tidak sempat mendakwai kedua kepada kedua orang tuanya yang mati dalam keadaan kafir. Nah, maka kita bisa melihat eh, dalam ayat-ayat Al-Qur'an eh, contoh-contoh tentang betapa semangatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam mendakwai kedua orang tuanya. Kemudian poin yang ketiga yaitu di antara bakti yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua kita, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, tatkala uh, orang tua kita itu dalam keadaan kekurangan ya, dalam keadaan kekurangan maka wajib ya wajib bagi seorang anak untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya lebih-lebih lagi anak tersebut adalah anak yang mampu. Ya. ya. lebih-lebih lagi adalah anaknya anak yang mampu dari sisi materi, maka dia berkewajiban ya untuk kemudian memenuhi kebutuhan orang tuanya. Dalam hal ini diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la bihi syai'a." Ya dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana dan kemudian berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Wadil kurba dan kemudian kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya. Wal yatama dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Wal masakin dan berbuat baiklah pula kepada orang-orang miskin. Wal jaridil kurba wal jaridil wal jaril junubi dan kemudian berbuat baiklah pula kepada tetangga-tetangga yang dekat ataupun kepada tetangga-tetangga yang jauh wasahibi bil jambi dan juga kepada eh, sahabat-sahabat, uh, teman-teman yang dekat, wabni sabil dan kepada orang-orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan mereka, wa memalakat aimanukum dan kepada budak-budak kalian. Ini di antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yaitu agar kita berbuat baik kepada banyak manusia dan dimulai yaitu kepada kedua orang tua kita. Ya, maka di antara perbuatan baik kita kepada kedua orang tua kita itu kita memenuhi kebutuhan mereka sebelum kita berikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan kepada kita yang lebih jauh. Nah, terkadang kita melihat begitu banyak orang yang sangat baik. Ya, yang sangat baik mungkin kepada tetangganya. Tidak salah berbuat baik kepada tetangganya, Ya, berbuat baik kepada teman yang nggak salah. Ini memang diperintahkan. Namun sangat ironi tatkala bisa berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, namun tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Padahal mereka adalah orang yang pertama kali harusnya kita berbuat baik kepada mereka. Terkadang tatkala seseorang itu ya berhutang budi kepada orang lain, mungkin ada orang yang menjadikan sebab kita misalnya masuk ke satu eh, pekerjaan tertentu. Kemudian kita pun mendapatkan jabatan tertentu sehingga kita pun dihormati oleh banyak orang. Ya, dihormati oleh banyak orang. Maka kemudian kita merasa begitu besar hutang budi kita kepada mereka. Ya. Sementara dirinya lupa kepada orang tuanya. Dia meremehkan kedua orang tuanya dan bahkan ada di antara manusia karena dirinya telah mendapatkan kedudukan yang tinggi, menjadi orang yang kaya, ya. Sampai kemudian lupa ke, kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kedua orang tuanya masih dalam keadaan miskin. Padahal seharusnya tatkala dirinya itu adalah menjadi orang yang kaya, dia bertanggung jawab untuk menjadikan sebab orang tuanya bahagia. Ya. Dengan kekayaan yang dia miliki. Jangan sampai kemudian dirinya kaya namun orang tuanya hidup sengsara. Ini buk bukti bahwa dirinya belum bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Belum bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-215, "Yas'alunaka madza yunfikun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim." Mereka manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang uh, menginfakkan harta, ya tentang menginfakkan harta. Maka jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan berupa kebaikan hendaklah yang pertama diberikan kepada ibu bapakmu. Ya. Ma'anfaktum min khairin falil walidaini. Ya, jadi yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berupa menginfakkan harta benda tadi adalah kepada kedua orang tuanya itu dalam tanda kutip lebih-lebih lagi pada saat kedua orang tua itu sangat-sangat membutuhkan ya sangat-sangat membutuhkan maka inilah yang harus menjadi prioritas kita untuk kita berikan harta kita kita infakkan harta kita itu kepada kedua orang tua kemudian baru kepada karib kerabat kepada anak-anak yatim orang-orang miskin Ya, orang-orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan dan apapun kebaikan yang kalian lakukan maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan maksudnya itu Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Ya. Ini jadi pertama kali tatkala kita menjadi orang kaya maka seharusnya orang tua kita adalah orang yang pertama kali ikut merasakan kekayaan yang kita miliki. Ya, Orang tua kita adalah orang yang seharusnya pertama kali me, e, merasakan kekayaan yang kita miliki, khususnya manakala yang kaya itu adalah sila laki, Ya, sila laki. Kenapa? Karena sungguhnya anak lelaki itu merupakan harta milik kedua orang tuanya. Ya, saya katakan e, seorang lelaki itu merupakan harta milik kedua orang tuanya. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna awladakum min kasbikum. Sungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian. Ya, ini apa-apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, apa-apa yang kita gunakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita adalah hasil jerih payah kita sendiri. Ya, hasil jerih payah kita sendiri. Ya, jadi kalaulah seseorang itu mampu berusaha maka berusahalah. Jangan sampai kemudian di dalam rangka memenuhi kebutuhannya dia mengandalkan orang lain. Termasuk jangan sampai kemudian kita mengandalkan kedua orang tua kita kalau kita memang memiliki kemampuan. Dan kemudian kata Rasulullah wa inna auladakum min kasbikum dan ketahuilah bahasanya anak-anak kalian itu merupakan hasil usaha kalian, hasil jerih payah kalian. Berarti apa? Maksudnya apa yang e, mereka miliki itu juga milik kalian. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Imam Tirmidzi dan di sini adalah hadis yang uh, sahih bisa kita amalkan. Kemudian di dalam hadis yang lain riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala beliau menyatakan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan innali malan wa waladan wa inna abi yuridu ayyah tajja mali faqala anta wa maluka li abika wahai Rasulullah sungguhnya aku memiliki harta dan anak dan ayahku ingin untuk mengambil seluruh hartaku maka Nabi berkata engkau dan hartamu itu bagi ayahmu engkau dan hartamu itu bagi ayahmu. Dalam hadis yang lain dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia mengatakan datanglah seorang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dia berkata sungguhnya bapakku sangat membutuhkan hartaku maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan anta wa maluka di abika. Engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Waqala Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya inna awladakum min adyaba kasbikum fakulu min amwalihim. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah uh, hasil cerih payah uh, eh, hasil cerih payah kalian yang paling baik maka makanlah ya makanlah harta mereka. Maka terkait dengan masalah hadis-hadis yang semacam ini dan juga ayat tadi, para ulama berbeda pendapat tentang apakah orang tua itu diperkenankan mengambil hartanya, eh, harta anaknya tanpa izin. Ya. Maka sebagian ya, mengatakan boleh seperti pendapat Para ulama Hanabilah dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh untuk mengambil harta mereka e, tanpa izin. Namun wallahu taala alam bahwa pendapat yang lebih kuat dalam hal ini yaitu pendapat yang mengatakan ya seseorang tua itu boleh mengambil harta anaknya itu anak lelaki ya anak lelaki ya, dengan beberapa catatan ya dengan beberapa catatan yang pertama bahwa apa yang dia ambil dari anak-anaknya itu tidak sampai memudorotkan anaknya, ya. Apa yang dia ambil dari anaknya itu tidaklah sampai memudorotkan anaknya. Artinya ketika dia mengambil harta anaknya kemudian anaknya mendapatkan kemudorotan ya karena dia mengambil kebanyakan dan anaknya kemudian mendapatkan berbagai macam bahaya maka tidak boleh. Ya berdasar pada hadis la dororo waladitor. Ya seorang itu tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi pada saat kedua orang tua itu memang butuh, ya butuh misalnya butuh untuk makan dan yang lainnya, ya. Dan kemudian tidak memiliki harta maka dia boleh mengambil harta anaknya meskipun tanpa izin, ya, dengan catatan tidak sampai membahayakan anak-anaknya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengambil harta satu anak dan kemudian ya, dia ambil harta seorang anak dan diberikan kepada anak yang lainnya. Ini tidak boleh, ini sangat menyakitkan seperti itu. Maka diperbolehkannya mengambil tadi untuk kebutuhan dirinya, bukan untuk diberikan kepada orang lain. Untuk diberikan kepada anak yang lain, tidak boleh. Ini sungguh sangat menyakitkan si anak yang hartanya diambil tadi. Kemudian syarat yang ketiga bahwa Orang tua itu boleh mengambil harta anaknya dengan catatan tidak digunakan untuk berfoya-foya, dihambur-hamburkan, ya digunakan untuk eh, apa namanya melakukan hal-hal yang eh, sia-sia eh, apalagi sampai kemudian melanggar syariat. Yang ngambil kemudian dipakai untuk beli sapu, ya tentunya haram dia mengambilnya. Mengambilnya haram nanti belanjanya juga haram, makannya juga haram lagi. Tapi kalau mengambilnya dalam rangka untuk membeli nasi, memenuhi kebutuhan pokoknya maka tidaklah mengapa. Ya. Jadi ini diantara kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya itu berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi uh, kebutuhan orang tua yang berupa materi. Kemudian ya ini dan uh, apa namanya perbuatan baik yang lainnya ya. Kemudian kita sedikit melangkah kepada poin yang kedua yaitu bakti yang bisa kita lakukan setelah orang tua kita tiada ya setelah orang tua kita tiada. Maka di antara kesempurnaan syarat Islam bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat bir, untuk berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya pada saat kedua orang tua kita masih hidup, akan tapi pada saat kedua orang tua kita telah meninggal pun kita tetap diperintahkan untuk berbuat bir kepada kedua orang tua kita. Satu ketika Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi mengatakan, "Bainama ana jalisun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irja'ahu rajulun minal ansar." Ya tatkala kami uh, sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka datanglah seorang ansar. ya seorang ansar faqal seraya bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal bagia alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima. Ya, abarruhuma bihi Wahai Rasulullah, apakah masih ada yang tersisa yang menjadi tanggung jawabku berkaitan dengan baktiku kepada kedua orang tuaku ya setelah mereka berdua meninggal. Ya, setelah mereka berdua meninggal. Ya, apakah masih ada e, hal-hal yang bisa aku lakukan dalam rangka untuk mewujudkan ya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuaku setelah orang tuaku meninggal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Naam, iya ada. Yaitu ada e, khisalu uh, arba. Ya ada empat hal, empat perkara yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk terus berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal. Yang pertama adalah as-salatu alaihima, ya as-salatu alaihima. Ya, satu uh, eh, as itu makna dasarnya adalah berdoa, ya as itu makna dasarnya adalah berdoa. Yaitu mendoakan kepada kedua orang tuanya, ya mendoakan kepada kedua orang tuanya sebagaimana di antaranya dicontohkan ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangi diriku pada saat aku masih kecil. Dan bahkan orang tua menyayangi kita itu bukan hanya ketika masih kecil. Kita merasakan, kita melihat bahwasanya bahkan mereka orang-orang tua kita itu menyayangi kita sampai pun kita sudah punya anak pun mereka masih menyayangi kita. itu orang tua. Ya, sehingga di dalam pepatah bahasa Indonesia mengatakan eh, apa kasih ibu sepanjang jalan, adapun kasih anak itu sepanjang kala. Kasih sayang ibu, kecintaan ibu kepada anak-anaknya itu tidak ada putusnya. Namun kasih sayang anak itu biasanya hanya sepanjang kala. Ya. Sangat pendek, sangat pendek. Sepanjang kala bisa dimaknai juga ketika orang tua meninggal sudah berarti habislah ya dia apa kasih sayang dia kepada orang tuanya. Maka hendaknya dia senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua wali istighfarulahuma huma Senantiasa memohonkan ampunan kepada kedua orang tuanya. Ya, ini kalau digandeng maka setelah kita memohon kepada Allah ya Rabbi firli Kemudian wali walidayya, ya Allah ampunkanlah diriku dan ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma dan sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira sebagaimana mereka telah menyayangi diriku pada saat aku masih kecil. Wa infadu ahdihima, kemudian yang berikutnya berusaha membayar hutang-hutang mereka. Jadi kalau kedua orang tua kita meninggal, eh, mereka punya hutang, maka dan mereka tidak punya harta. Ya, kalau mereka punya harta maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita harta yang mereka miliki jual untuk membayar hutang-hutang mereka. Ini yang pertama. Ya. Dan kedua, tunaikanlah wasiat-wasiat mereka. Nah, baru setelah itu sisanya untuk waris. Jangan dibalik, waris dulu kemudian utangnya siapa yang bayar? Nah, akhirnya tidak dibayar, ya, salah. Maka hutang dulu dibayar, kemudian wasiat ditunaikan dan baru kemudian sisanya dibagi ah, bagi ahli warisnya. Wa ikramu sadiqihima dan kemudian memuliakan teman-teman dekatnya, ya memuliakan sahabat-sahabatnya. Mereka muliakan. Ya, karena dengan memuliakan sahabat-sahabat ayahnya, maka mereka akan bahagia dan akan senantiasa mengingat kebaikan ayahnya yang telah meninggal mengingat eh, kebaikan ibunya yang telah meninggal. Eh, ini diantara eh, bentuk perbuatan baik seorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal. Waslatur rahimalaka illa min kibarihima. Juga menyambung tali silaturahmi dengan orang yang ada hubungannya dengan ayah ibu kita. Yang kita menyambung hubungan dengan mereka semata-mata kenapa? Karena mereka ya memberi hubungan yang baik kepada kedua orang tua kita. Maka inilah ya inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi beberapa perkara yang masih bisa dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mewujudkan birul walidin kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal. Dan ada beberapa hadis yang semakna dengan hadis-hadis ini uh, yang menyuruh kepada kita agar melakukan ya empat hal yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala seseorang ya tatkala seseorang uh, memiliki kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih lagi tatkala mereka telah mencapai umur uh, yang sangat tua, umur jumbo, namun kemudian kita tidak merawatnya, maka ketahuilah dia telah lepas dari kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahima anfun, summa rahima anfun, summa rahima anfurujulin atraka ahada abawaihi au kilahuma indal kibari walam yadkhulil jannah." Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Celakalah ya celakalah dan celakalah seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satu dari keduanya yang sudah berumur tua kemudian dirinya tidak masuk ke dalam surga. Kenapa tidak masuk ke dalam surga? Karena tidak bisa mewujudkan birul walidin kepada kedua orang tuanya. Ya, maka lepaslah kesempatan bagi dirinya untuk masuk ke dalam surga. Dan beberapa hadis yang semakna uh, dalam hadis-hadis yang lain uh, seperti yang digandeng ya celakalah seorang, celakalah seorang, celakalah seorang itu seorang yang kata Rasulullah Rajulun tu indahu falam yusalli alaiya. Seorang yang tatkala namaku disebut di sampingnya dan kemudian tidak mengucapkan salawat kepada diriku warohi ma'an an furajulin dakhala alaihi syahr ramadan fa eh, fansalakha falam yughfar lahu dan celakalah seorang yang masuk kepada bulan Ramadan sampai kemudian Ramadan pun berakhir dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dosanya wa ma'an an dan celakalah seorang yang dia bertemu kepada eh, dengan kedua orang tuanya ataupun salah satu daripada keduanya yang berada di pangkuannya dan kemudian tidak masuk ke dalam surga. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah demikianlah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya saya dan juga Anda sekalian bisa mengambil faedah, bisa mengambil manfaat sehingga marilah kita kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita yang manfaatnya sangat-sangat banyak. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita kembalikan kepada akuna Muhammad Amin. Falyatafaddal mashkura. Kaum muslimin, sahabat muslim, para pendengar radio muslim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Telah kita simak bersama sebuah murotal dari Qori Syekh Abdurrahman As-Sudes Hafidahullah Ta'ala dalam surat Al-Mulk dan kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab atau sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama berasal dari Akuna Muhammad Dendi Yusuf Mustafa di daerah Pare Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menasihati orang tua ketika masuk azan orang tua tidak mau mematikan atau memelankan suara televisi? Apa yang harus saya lakukan karena saya ingin berbakti namun orang tua saya terlihat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ini kasus yang boleh jadi bukan hanya uh, dialami oleh saudara kita Muhammadin di Mustafa Yusuf ya Eh, yang berasal dari Kediri akan tapi boleh jadi ini merupakan kondisi yang juga banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Itu banyak di antara orang-orang tua kita itu terkadang mereka cuek terhadap agama. Ya boro-boro sholat apalagi ke masjid ya. Uh, di rumah aja mungkin sholatnya tidak pernah atau bahkan mungkin bolong-bolong atau bahkan tidak pernah sholat. Ini satu keadaan yang sebetulnya sangat-sangat memprihatinkan maka tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengingatkan kedua orang tua kita ini dengan berbagai macam jalur ya dengan berbagai macam jalur ya bisa dengan secara langsung namun kalau secara langsung mungkin marah tersinggung dan seterusnya mungkin kita bisa meminta ya orang lain mungkin kalau kita masih punya kakek kita minta sama kakek kita mungkin kita masih punya nenek kita minta sama nenek kita untuk bisa mengingatkan ya apa namanya bapak kita. Nah kemudian apa yang perlu kita ingatkan, kita ajarkan kepada orang tua kita kayak tadi, yaitu permasalahan yang sangat fundamental dulu. Permasalahan yang berkaitan dengan masalah tauhidullah. Yang berkaitan dengan masalah mentauhidkan Allah itu kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kesadaran untuk beribadah kepada Allah ini belum muncul pada ayahanda kita tersayang itu yang kita sayangi ya maka tentunya sangat berat bagi mereka untuk kemudian memelankan televisinya apalagi mematikan kemudian segera bergegas dan menuju ke masjid ya maka kita harus kemudian terus tidak pernah berhenti ya, dengan beberapa cara tadi kita ingatkan orang tua kita akan pentingnya beribadah kepada Sang Pencipta. Ya, jadi kita tumbuhkan, kita tumbuhkan kepada ya, ataupun uh, kepada orang-orang tua kita satu pemanda, satu pandangan, satu sifat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya termasuk kepada orang tua kita. Ya. Sehingga nanti pada saatnya akan muncul di dalam eh, hati orang-orang tua kita itu perasaan berhutang. Perasaan eh, harus balas budi kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diwujudkan dengan berbagai macam ibadah. Ini yang pertama, yaitu kita berusaha untuk menyampaikan kepada mereka Eh, hal-hal yang sangat fundamental, hal yang sangat penting bisa secara langsung ataupun kita meminta orang lain yang mungkin kakek, mungkin nenek atau mungkin uh, pak di kita, bude kita ataupun orang-orang yang uh, sangat dihormati oleh ayahanda kita ataupun oleh orang tua kita. Kemudian yang kedua, tentunya yang kedua tentunya jangan pernah bosan. Ya, jangan pernah bosan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Betapapun mereka itu adalah orang yang dalam pandangan kita orang yang tidak taat, orang yang buruk, namun kita harus akui bahasanya mereka memiliki jasa yang sangat-sangat besar bagi kita sampai kemudian e, semisal Muhammadin di Mustafa ini bisa melakukan berbagai macam ibadah ini juga tidak lepas dari jasa orang tua yang telah memeliharanya dan seterusnya. Maka Jangan bosan untuk senantiasa mendoakan orang tua sebagaimana tidak pernah bosannya orang tua kita memohon kebaikan untuk kita. Ya, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita. Ya. mungkin itu uh, saudara Muhammad Dendi Mustafa uh, bisa menjadi uh, tips ya untuk mengingatkan kedua orang tua kita ya kita berusaha secara real dan usaha-usaha yang bisa kita lakukan dan kemudian yang kedua kita usahanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Waalaikumsalam atas jawaban dari Al Ustaz Abu Salman Hafizahullah taala. Mudah-mudahan terjawab sudah pertanyaan dari Muhammad Dendi Yusuf Mustafa yang ada di Kediri. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua dari Fulan. Ustaz bagaimana cara menyikapi orang tua yang melarang anaknya dalam arti anaknya laki-laki untuk nikah muda. Padahal anak tersebut sudah memiliki mukafaah atau maisyah walaupun sedikit. Apakah kita wajib taat kepada orang tua atau tetap melakukan pernikahan tanpa wali? Barakallahu fikum. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa eh, perlu saya luruskan sebelumnya bahwasanya uh, yang mengharuskan ada wali itu adalah perempuan. Jadi kalau Anda sebagai seorang lelaki memang tidak perlu wali. Ya, artinya tidak ada wali pun itu nikahnya sah. Ya, nikahnya sah. Namun dalam hal ini saya mengingatkan kepada Anda yang pertama, ya, yang pertama, oke okay kalau Anda telah memiliki mukafaah, Anda telah memiliki penghasilan, ya. Ini mungkin dalam pandangan orang tua ini belum cukup. Tapi tunjukkanlah, coba tunjukkan bahasanya Anda adalah orang yang bertanggung jawab. Ya, dalam makna yang luas, termasuk nanti adalah tanggung jawab kepada istri dan anak-anak Anda. Karena orang tua tidak memperbolehkan ini pasti memiliki alasan. Apa alasannya diantaranya? Jangan-jangan nanti tidak bisa bertanggung jawab. Nikah punya istri punya anak nanti orang tua lagi yang susah. Nah, jangan sampai seperti itu. Akan tapi coba tunjukkan kemandirian Anda di hadapan orang tua ya sejak saat ini ditunjukkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, saya sarankan jangan kemudian terburu-buru untuk mengambil langkah, mengambil sikap Anda nikah tanpa uh, sepengetahuan dan tanpa restu dari orang tua. Kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya nikah itu bukan hanya untuk sehari dua hari. Tidak sebagaimana orang Syiah ya kawin kontrak nikah sehari dua hari dan bahkan sejam dua jam selesai enggak kan tapi kita nikah itu kan harapannya abadi sampai kemudian nyawa menjemput apa namanya nyawa kita terpisah dari badan kita untuk jangka waktu yang panjang nah dalam kurun waktu yang panjang ini tentunya nanti akan terjadi berbagai macam hal ya terjadi berbagai macam hal uh, yang di dalam kejadian-kejadian nanti ini kita pasti tidak akan bisa lepas dari orang tua kita. Ya, orang tua kita. Entah mungkin yang berkaitan dengan masalah materi ataupun yang berkaitan dengan masalah-masalah non materi kita tetap akan butuh kepada kedua orang tua kita. Maka saya sarankan jangan terburu-buru mengambil langkah. Ya, cobalah e, cari dulu itu orang tua. Cari dulu itu orang tua ya dengan berbagai macam cara yang cara-cara yang baik jadi ketika Anda, keinginan Anda itu terbendung dan kemudian Anda malah menampakkan eh, apa namanya sikap yang frontal kepada orang tua, jangan. Akan tapi tunjukkanlah sikap baik Anda. Tunjukkanlah kemandirian Anda, tunjukkanlah akhlak mulia Anda. Insya Allah dalam jangka waktu yang tidak lama maka orang tua akan kemudian meridai Anda. Wallahu taala alam. Taib barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Salman hafizahullah taala yang insyaallah terjawab sudah dari pertanyaan kedua ini. Kemudian pertanyaan terakhir dari Umu Akilah yang ada di Bogor untuk yang pekan lalu. Beliau meminta nasihat kepada Ustaz Abu Salman, kemudian telah diberikan nasihat dan telah dilakukan nasihat tersebut. Kemudian anaknya tersebut yang dipasangkan dengan laki-laki itu kemudian didatangkan kepada ulama atau ustadz yang di, berada di tempatnya. Akan tetapi anak dan pasangannya tersebut berani berbohong di depan asatid dan orang tuanya. Apa yang harus saya lakukan kembali Ustadz? Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wa la wa la quwata illa Kepada Umu Akilah ya, yang ada di Bogor. Yang pertama, yang pertama ya ini adalah ujian ya. Ini adalah ujian bagi ibu ya ketika memiliki putra yang semacam itu, memiliki putri yang semacam itu, e, tentunya yang pertama adalah ibu tetap bersabar ya. Hendaknya tetap bersabar dan jangan pernah e, mendoakan keburukan kepada anak Anda ya. Tetaplah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nasihatilah dengan baik-baik. Ya, nasihatilah dengan baik-baik mereka. Jadi jangan kemudian dilepas, tetap dipantau terus dipantau terus. Kalau kemudian apalagi sudah ketahuan berani berdusta di hadapan e, seorang ustad, ya, maka ini harus kemudian dipanggil, bahkan kedua-duanya dipanggil. Kedua-duanya dipanggil dan kemudian disampaikan kepada mereka tentang keberaniannya di hadapan ustadz tadi kalau memang ini terbukti ya, terbukti bahasanya pernah berani berdusta ya, di hadapan ustadz tadi dan bahkan kalau perlu setelah dipanggil dikasih nasihat baik-baik kemudian diajak bareng-bareng ke tempat ustaz tadi bahasanya dirinya telah berdusta ya untuk kemudian e, bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya termasuk kedustaannya di, di hadapan e, ustaz tersebut nah kalau kemudian juga misalnya hal itu dilakukan tidak mau ya maka ibu ya ibu ini yang paling bertanggung jawab kepada anak perempuan ibu. Usahakan uh, kalau perlu ya kalau dengan cara-cara nasihat yang uh, baik kurang bisa diterima ya dengan cara yang agak frontal ya. Misalnya kemudian sang anak ini harus diawasi dengan ketat. Kalau mau kemana diantar kalau perlu, pulang nanti dijemput dan seterusnya. Ini diantara langkah-langkah dalam rangka untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh anak perempuan. Ya, karena seorang anak perempuan ini menjadi tanggung jawab orang tuanya sampai kemudian dirinya menikah. Ya. Dan betapa bahagianya ketika seorang uh, ketika orang tua itu bisa uh, mendidik anaknya sampai menikah dan mendidik orang yang solehah. Ini adalah tabungan yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kepada uh, Ummu Aqilah ya hendaknya ibu bersabar, tidak pernah berhenti tidak pernah bosan untuk memberikan nasihat kepada anak-anak ibu ya e, jangan sekali-kali mendoakan keburukan kepada mereka ya karena ingat bahwa tatkala ibu ini terdolimi yaitu berupa di e, durhakai kepada anak dan ibu berdoa ini sangat mustajab sangat mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya mungkin demikian ya ibu yang bisa saya jawab dan apalagi kalau kemudian kita hendak menoleh ke belakang, mungkin kita juga pernah dulu uh, durhaka kepada orang tua kita, ya. Kemudian kita mulai dari diri kita memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan mudah-mudahan dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati anak-anak kita ya. Khususnya dalam ini adalah anak ibu, anak perempuan ibu, mudah-mudahan Allah kemudian bukakan uh, hatinya dan menerima nasihat ibu. Setelah ibu kemudian Eh, mohon ampun kepada orang tua kalau masih hidup ataupun uh, ketika orang tua misalnya sudah meninggal dan kemudian ibu pernah berbuat salah kepada orang tua ya mohonkanlah ampunan untuk mereka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya dengan sebab ini akan mengampunkan eh, kesalahan-kesalahan eh, ibu yang telah lalu sebagai penutup bagi perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini mungkin akan saya nukilkan perkataan Syekh Muhammad Mukhtar as sengkiti hafizahullahu taala yang beliau mengatakan bahwa manusia ya, ada sebagian manusia yang diberi rezeki untuk berbakti kepada orang tua tatkala keduanya masih hidup namun terhalangi untuk berbakti kepada keduanya setelah tiada. Itu maksudnya adalah seorang yang merupakan kedua orang tuanya dengan kematian mereka. Nah, tidak memohonkan ampun kepada mereka tidak bersedekah atas nama mereka, tidak mendoakan kebaikan untuk mereka, maka dia menjadi anak yang lalai kepada kedua orang tuanya. Artinya janganlah kemudian uh, kita masuk ke dalam perangkap pepatah dalam bahasa Indonesia yang pernah saya sampaikan tadi. Jangan, kan, eh, janganlah kemudian tatkala orang tua itu telah meninggal maka kita lupa kepada mereka, kita lupa kepada kebaikan-kebaikan mereka. Akan tapi marilah kita berusaha untuk senantiasa menjalankan empat hal yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW tadi itu pada saat orang-orang tua kita telah meninggal. Kemudian yang kedua sebagian manusia ada yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berbakti kepada kedua orang tuanya saat hidup dan setelah mati. Maka inilah derajat yang paling tinggi yaitu yang menyebabkan kedua orang tuanya ridho pada saat mereka masih hidup, senang kepada anak-anaknya karena bakti anaknya dan kemudian setelah mereka meninggal pun tidak lupa juga terus menerus e, eh, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mohon ampunan kepada Allah untuk mereka mohon rahmat Allah untuk mereka dan seterusnya dan ini adalah orang-orang yang terbaik dan yang ketiga ada sebagian mereka ada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya setelah e, orang tuanya itu meninggal ya dulu pada saat hidup mungkin Eh, banyak durhaka kepada orang tua, ya, mungkin menjelang kematiannya sempat bertaubat memohon ampunan kepada mereka dan setelah meninggalnya kemudian terus menerus ingat kepada kedua orang tuanya maka ini pun juga memiliki e, kebaikan. Kenapa? Karena dirinya melakukan sesuatu pada saat orang tuanya e, tidak melihatnya dan tidak pernah bosan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Mudah-mudahan e, perbuatan semacam ini adalah menunjukkan keikhlasannya untuk bisa e, berbaik ber, bakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi golongan yang kedua eh, dan ini adalah golongan yang terbaik yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita pada saat mereka masih hidup dan setelah mereka meninggal dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita untuk bisa birrul walidain ini sehingga kita pun tatkala memiliki anak mudah-mudahan anak kita juga bisa birrul walidain kepada kita. Wa Waalaikumsalam. wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana rabbil alamin. Waktu kita kembalikan.